Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahu wa Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat Yang besar tak gelar Yang kecil tak dapat disebut nama InsyaAllah Kita semua hamba-hamba dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin bagi yang ingin keluar dari kotak kecil Bacalah buku ini Bukan kata saya Kata Ustaz Abdullah Hadrami Murid langsung Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau menetap di Malang Videonya banyak di Youtube Ustaz Abdullah Hadrami Malang Dia tulis ini di FB beliau Akun FB-nya cari Abdullah Hadrami Isinya 37 masalah, tapi yang malam ini kita bahas dua saja. Pertama masalah bid'ah, yang kedua masalah maulid. Saya mau memperingati maulid, kata orang yang mau maulid. Kata yang tak setuju, kamu bid'ah. Bid'ah sama dengan sesat, bid'ah sama dengan dolalah, dolalah sama dengan masuk neraka jahannam Kata orang yang mau buat maulid, maulid itu kan bid'ah hasanah. Maulid itu kan bid'ah hasanah. Kata dia bid'ah tak bisa dibagi. Pokoknya semua bid'ah dolalah, sesat, masuk neraka. Bid'ah itu apa? Bid'ah itu apa? Semua yang tak ada di zaman Nabi. Asal tidak ada zaman Nabi, bid'ah. Kata yang ini kalau gitu mobil sama HP bid'ah. Karena tak ada zaman Nabi. Dijawab sama yang mengatakan bid'ah, mobil dan HP tidak bid'ah karena mobil dan HP urusan dunia. Yang bid'ah itu kalau urusan ibadah. Oh, jadi kalau gitu bid'ah urusan dunia, ada bid'ah urusan ibadah. Ya, kalau gitu bid'ah bisa dibagi. Iya juga ya katanya. Katanya bid'ah tak bisa dibagi. Dia sendiri membagi. Nah, sama macam Nusran, tidak ada yang paling mengerti Al-Quran selain daripada Allah. Maka siapapun bicara tentang Quran maka tidak betul. Tapi dia sendiri menafsirkan Quran. Nah, ini orang tak sadar tak tidak dia ngomong. Apa mesti harus pernah dilakukan Nabi? Apa mesti harus pernah dilakukan Nabi? Ya, kalau tidak dilakukan Nabi maka bid'ah dolalah, sesat, neraka. Apa Nabi pernah sholat 300 rakaat? Tak pernah. Kalau gitu Imam Ahmad masuk neraka karena dia sholat 300 rakaat. Wah, kalau gitu saya tak tahu. Apa Nabi pernah zikir seribu kali sebelum tidur malam? Tidak ada hadis menyebut. Kalau gitu Imam Abu Hurairah masuk neraka karena sebelum tidur dia zikir seribu kali. Wah, kalau itu saya tak tahu. Pokoknya kata guru saya bin, ah habis. Yang tanya-tanya. Kalau nanya, masuk neraka. Mengapa buku ini ditulis? Banyak alasan. Yang kelima, buku ini tidak ingin menggiring pembacanya pada mazhab tertentu. Yang diharapkan hanyalah agar setelah melihat pendapat para ulama, kita lebih memahami perbedaan, menghormati orang lain, mengikis fanatisme buta dan yang paling penting tidak salah memilih musuh. Jangan sampai kita habiskan kebencian hanya untuk orang baca talqin, orang zikir bersama, masalah-masalah silafiyah hingga tak tersisa sedikit pun kebencian untuk kristenisasi Israel bahkan untuk iblis. Bapak minum teh, saya minum kopi. Itu oke okay, tak masalah. Bapak silakan minum teh bapak, saya minum kopi saya. Saya tak paksa bapak untuk minum teh. Bapak jangan paksa saya minum kopi. Selama masih sama-sama halal. Tapi kalau sudah yang satu minum teh, satu minum kamput, nah ini tak bisa. Kau silakan minum Budweiser, silakan minum podcast, silakan pakai sabu-sabu, silakan makan rohipnol, silakan makan ganja, sedangkan aku ini oh tak bisa. Ada saatnya kita berlapang dada menerima perbedaan. Ada saatnya kita mesti marah. Melihat orang mencaci maki ajaran Islam, marah. Marahnya karena Allah. Tapi kalau marah hanya gara-gara zikir jahar, marah hanya gara-gara tahlil, marah hanya gara-gara kunut subuh ini kemarahan. Habis untuk itu dan orang kafir tak dapat. Bashar al-Assad tak dapat. Ini dia masalahnya, 37 masalah. Tapi malam ini yang kita bahas dua saja. Bid'ah subuh. Kalau tidak dilakukan Nabi, maka bid'ah. Kalau bid'ah haram, sesat, masuk neraka. Benarkah? Beberapa perbuatan dilakukan sahabat Nabi tak pernah dilakukan Nabi. Contohnya salat sunat wudhu. Bilal, aku mendengar suara selop sendalmu dalam surga. Kresek, kresek, kresek. Apa yang kau lakukan Bilal? Bilal menjawab, saya tak pernah meninggalkan solat sunat wudhu. Habis wudhu, solat sunat dua rakaat. Solat sunat wudhu. Oh itu kan hadis takriri Ustaz. Hadis takriri itu Nabi mengakui perbuatan Bilal. Tapi ingat, kapan Nabi mengakui perbuatan Bilal? Setelah Nabi mengetahuinya. Bilal tidak pernah mengkonsultasikan amalannya. Apa pernah Bilal datang ke Nabi? Ya Rasulullah, aku ada ide nih, mau sholat sunat dua rakaat setelah wudhu, boleh apa enggak ya? Tidak pernah. Andai Nabi tidak memanggil Bilal, seumur hidup Bilal melakukan sholat sunat dua rakaat setelah wudhu. Dan dia tidak pernah mempermasalahkan hukumnya. Baik perbuatan itu. Seandainya baik, kenapa Nabi tak lakukan? Tak semua perbuatan baik dilakukan Nabi. Nah, ini yang kekeliruan. Seandainya baik, laukana khairan lasabakuna ilaih. Seandainya baik, pasti mereka dulu melakukan perbuatan salat sunat wudhu baik. Tapi Nabi tak melakukannya. Kenapa Nabi tak melakukannya? Banyak alasan. Bisa jadi Nabi takut nanti diwajibkan umat ini tak sanggup. Bisa jadi perbuatan itu nanti memberatkan umat ini. Nah, ini banyak alasan. Tapi yang jelas bahwa sholat sunat wudhu itu murni inisiatif Bilal bin Abi Rabah. Khubaib Sholat sunat sebelum dipancung Dia ditangkap orang kafir Sebelum dipancung kepalanya Dia sholat sunat dua rakaat Tak pernah Nabi mengajarkan itu Mana pernah Nabi mengajarkan Hai orang beriman Kalau kau ditangkap orang kafir Sebelum dipancung Sholat sunatlah kau dua rakaat Usolli sunnatal pancung Rakaatainillahi ta'ala Mana ada Mana tahu jadi kita perang dengan komunis nanti Ini udah siap-siap nih Anak-anak muda sudah siap latihan memanah, latihan berkuda. Komunis sudah mulai bangkit. Bangga jadi anak komunis. Lambang-lambang komunis sudah siap. Cina-Cina sudah berdatangan. Naik komunis, siap mati. Tiba-tiba ditangkap sama komunis. Apa permintaanmu terakhir sebelum kami pancung? Izinkan aku sholat sunat dua rakaat. Itu tak pernah diajarkan Nabi. Itu murni perbuatan sahabat Nabi. Namanya Khubaib. Khubaib adalah orang pertama yang membuat sholat sunat bagi setiap muslim yang terbunuh dalam keadaan sabar. Dua orang akan dipancung, sama-sama ditangkap PKI. Yang ngaji, kamu minta apa? Permintaan terakhir. Izinkan aku sholat sunat dua rakaat. Kamu belikan aku ayam penyet. Itu bedanya orang beriman sama orang ngasih makan, makan, makan. Ada sahabat Nabi membaca surat Al-Ikhlas غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Tadi imam kita baca ayat Tabarak Al-Muluk juz 29. Kalau imam ini aneh, lain. Sebelum dia baca ayat panjang, dia baca kul wallah dulu. Kul wallahu ahad, Allahu samad. Habis itu baru dia baca ayat panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nanti rokaan kedua dia buat gitu lagi. Habis sholat dolin amin, dia baca kul Habis itu baru dia baca ayat panjang. Diadukan ke Nabi. Dilaporkan ke Nabi. Ya Rasulullah, ya ini imam kami ini aneh. Gimana imammu itu? Sebelum baca ayat panjang dia baca kul Sebelum baca ayat panjang dia baca kul Dipanggil sama Nabi. Imam, sini. Kenapa ente sebelum baca ayat panjang ente baca kul wallah? Sebelum baca ayat panjang ente baca kul wallah. Apa alasan ente? Tengok jawaban dia. Inni uhibbuha. Inni aku uhibbu cinta. Aku cinta pada kul wallah. Apa jawab Nabi? Hubbuka iyaha adakalakal jannah. Cintamu pada kul wallah membuat kau masuk surga. Apa ada Nabi mengatakan, hei imam sini, pandai-memandai kau baca-baca kul wallah baru ayat wallah masuk neraka jahanam kau gara-gara itu. Dah. Hubbuka ada adkhalakal jannah. Cintamu kepada kul wallah memasukkanmu dalam surga. Ini makin menguatkan Bapak Ibu yang selama ini ayatnya kul wallah kul wallah.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 Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad. Habis ayat baca kulullah. Rakaat kedua gitu lagi. Dilaporkan ke Nabi. Ya Rasulullah, imam kami ini aneh. Kenapa? Setiap baca ayat tutup kulullah. Setiap baca ayat tutup kulullah. Maka Rasul suruh tanya dia. Tanya imammu itu. Kenapa dia baca kulullah? Ditanyalah dia. Faqala dia berkata, annaha sifatur Rahman." Karena kul Allah itu sifat Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Fa ana uhibbu an aqra'a biha. Aku suka membaca sifat Allah yang ada dalam kul Allah. Fa qala Rasulullah, Rasulullah bersabda, "Akhbiruhu, sampaikan kepada dia annallaha yuhibbu, Allah cinta kepada dia karena dia selalu membaca kul Allah. Makin kuat saya kul Allah nih Pak Ada sahabat Nabi namanya Qatadah ibnu Nu'man. Ini lain lagi. Cerita masalah kulwallah Yang satu baca di awal Yang satu baca di ujung Qatadah bin Nu'man membaca kulwallah Dari Isya sampai subuh Habis Isya Sampai subuh Yang mau ngetes malam ni silakan Kulwallah, kulwallah, kulwallah, kulwallah, kulwallah, kulwallah Lalu selesai itu ditanyakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Rasulullah, ya ini teman saya ini aneh. Kenapa? Sholatnya dari Isya sampai subuh ayatnya kul wallah, kul wallah, kul wallah, Gimana ini ya Rasulullah? Engkau tak pernah mengajarkan, engkau tak pernah nyuruh, engkau tak pernah buat. Apa hukumnya? Apa kata Nabi? Wallahi nafsi biyadihi demi jiwaku yang berada dalam genggaman kuasanya. Innaha la ta'dilu sulusal Quran. Sesungguhnya satu kul sama dengan sepertiga Al-Quran. Satu pun Allah, sepertiga Al-Quran. Berarti temanmu itu sudah hatam Quran berkali-kali dalam sholatnya tadi malam. Tapi jangan gara-gara baca Quran Allah tiga kali nggak buka Quran lagi. Ini mesti diluruskan. Ini semua hadis takriri. Nabi menyuruh qawli Nabi melakukan fi'li Nabi membicarakan qawli Nabi melakukan fi'li Nabi tidak menyuruh Nabi tidak melakukan Tapi Nabi menyetujui perbuatan sahabat Namanya takriri Ini kan takriri Betul Ini semua takriri Setelah Nabi menyetujui Sebelum Nabi menyetujui Sebelum mereka mengkonsultasikan ke Nabi Apa namanya? Kalau pakai kaedah tadi, kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, sudah berapa orang sahabat Nabi masuk neraka jahanam gara-gara kaedah itu. Allahu akbar kabira. Allahu akbar. Nabi baca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Tiba-tiba ada yang aneh di belakang. Apa dia baca? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai solat, Nabi tanya Manil Qail Siapa yang ngomong itu tadi? Lalu dia Ana Ana Saya ya Rasulullah Apa kata Rasulullah? Ajib tu Ajib Ajib Amazing Ajib tu Aku terkejut Kenapa? Futihatlah abu abu sama Terbuka pintu-pintu langit karena doa yang kau baca tadi. Nabi tak pernah mengajarkan Allahu Akbar kabira dan sahabat itu tak pernah mengkonsultasikan ke Nabi, "Ya Rasulullah, aku ada ide baca Allahu Akbar kabira, boleh enggak kalau aku baca?" Qala bin Umar, Abdullah bin Umar, Abdullah anak Umar bin Khattab berkata, "Fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah yaqulu dzalik." Sejak aku mendengar Nabi mengucapkan itu, aku tidak pernah meninggalkan Allahu Akbar kabira walau sekalipun. Tiba-tiba datang ustaz berceramah, Lebih baik Allah mabait Karena Allah Akbar Kabira itu tak pernah dibuat Nabi Jahil bin Bahlul Hadisnya sahih Buka buku tujuh-tujuh tanya jawab salat Doa iftitah satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Banyak Silakan pilih yang mana saja Allah mabait Bagus Allah Akbar Kabira Bagus Kelahi antara Allah mabait dengan Allah Akbar Kabira Yang satu Allah mabait Yang satu Allah Akbar Kabira Kelahi Yang tengah preman baru taubat Bingung dia. Doa sahabat ketika iktidal. allahu liman hamidah. Pendek itu. sami allahu liman hamidah. Ada imam yang baca panjang. sami allahu liman hamidah. Ini tuh manggil bini dia. Hamidah. Oh Hamidah. Mohon maaf kalau ibu ada namanya Hamidah. Sami allahu liman hamidah. Nabi mengajarkan kita Rabbana lakal hamdu min samawati wa ardi min min syai'in ba'du. Tiba-tiba ada seorang sahabat doanya lain. Apa dia baca? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fi. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fi. Mendengar itu Nabi tanya, "Manil mutakallim?" Siapa yang baca doa itu tadi? Dia gentleman ngaku, "Ana." Ana, saya yang baca itu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ra'aitu bid'atan wa salasina malakan yabtadirunaha. Aku lihat 39 malaikat berlomba-lomba ingin mencatat doa tadi. Siapa yang baca doa itu tadi? Seandainya pakai kaedah. Kalau tidak dibuat Nabi. Bin'ah. dolara Neraka jahannam. Tentu Nabi tanya. Siapa yang pandai-pandai buat doa tadi? Saya Rasulullah. Malaikat berlomba ingin mencatat. Karena kau masuk neraka jahannam. Abu Hurairah bertasbih berapa kali? Kulla yaumin every day isnai ashar alfa tasbihah 12 ribu kali tasbih. Dari mana Ustaz ambil? Imam Az-Zahabi, ahli hadis terpercaya, tak pernah meriwayatkan yang dhaif. Siar A'lam An-Nubala, siar biografi A'lam tokoh-tokoh Nubala pilihan juz 2 halaman 610. Diriwayatkan dari Ikrimah anna Abu Hurairah Abu Hurairah kana yusabbih bertasbih kulla yaumin setiap hari isnai asyara alfa tasbihah ribu kali. Mana hadisnya? Hai orang-orang beriman, bertasbihlah kamu ribu kali. Tak ada. Kenapa dia berani melakukan? Seandainya pakai kaedah tadi, jika tidak dilakukan Nabi, neraka jahanam. Masuk neraka Abu Hurairah. Anda tanpa sadari sudah memasukkan sahabat Nabi ke dalam neraka. Apa beda Anda sama Syiah? Apa beda kalian dengan Syiah yang mengkafirkan Abu Bakar, yang mengkafirkan Umar, yang mengkafirkan Abu Hurairah? Hanya beda caranya saja. Abu Hurairah dua kali menjerit dalam sehari. Menjerit kenapa? Tengok bunyi dia menjerit. Awal nahar pagi wa akhirahu sore. Apa kata dia? Zahabal lail, malam sudah pergi. wajah nahar, datang siang. Wa urida alu fir'aun ala nar. Keluarga, sahabat, kerabat, tentara Fir'aun dimasukkan ke dalam neraka jahannam Setiap hari dia katakan itu. Zahabal lail, wajah nahar, wa urida alu fir'aun ala nar. Nabi tak pernah mengajarkan itu. Kalau dikatakan kalau tidak dibuat Nabi binah berarti Abu Hurairah dah dua kali masuk neraka. Yang ketiga kali masuk neraka Abu Hurairah seribu kali tasbih sebelum tidur malam Anjadihi dari kakeknya Annahu kana lahu khaytun Abu Hurairah punya khayt Khayt benang Tali panjang Abu Hurairah punya tali panjang Fihi alfa uqdah Di tali itu ada seribu Uqdah simpul tali Tali disimpul seribu ah, Dia petik tali simpul seribu Subhanallah Ini tali Disimpul seribu simpul. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Seribu. Bapak ibu balik dari sini ambil tali jemuran. Buat simpul. Sebelum tidur malam. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa dia simpul tadi? Karena zaman dia belum ada pabrik tasbih. Sekarang pabrik untuk motong batu, melobangi batu sudah ada. Tinggal beli saja tasbih made in China. La dia tidak tidur hatta yusabbih bihi sampai dia bertasbih dengan tali itu. Bertasbih. Abdullah ibnu Abbas, air Al-Qur'an. Hah? Kenapa air Al-Quran? Kenapa Quran bisa berair? Apa kena hujan? Annahu dia amara memerintahkan ayat tuba supaya tulis tulis ayat Quran ambil kertas tulis ayat Quran setelah ditulis masukkan ke dalam air limuraatin untuk perempuan ta'assara 'alaiha wiladuha yang susah melahirkan asarun minal Quran summa yughsal kemudian airnya itu masukkan dimandikan bisa dua cara dituliskan masukkan ke dalam atau mangkok putih mangkok tulis pakai spidol tuang air ke dalamnya minum tapi tinta spidolnya jangan yang racun kalau racun anak tak lahir orang mati Wa yazkur wa yuzkar an Ibnu Abbas diriwayatkan dari Ibnu Abbas annahu bahwa Ibnu Abbas amara memerintahkan an yaktuba supaya dituliskan limra'atin seperti perempuan ta'assara alaiha Hawiladuha kalau dia payah melahirkan asarun minal Quran beberapa ayat Quran summa yughsal kemudian mandikan perempuan itu wa kasih dia minum minum minum begitu juga untuk orang yang kerasukan jin kerasukan setan tuliskan minum Abdullah bin Zubair punya cara khusus. Cara apanya khusus? Kalau dia malam sholat dibaginya tiga malam. Malam pertama tegaknya lama, ayatnya panjang. Malam kedua rukuknya lama, tasbihnya banyak. Malam ketiga sujudnya lama, tasbihnya banyak. Malam pertama ayatnya panjang, sujudnya sedikit. Malam kedua sujudnya lama, ayatnya sedikit. Malam ketiga sujudnya banyak, ayatnya sedikit. Tegak rokok, sujud. Tak pernah dilakukan Nabi. Kalau pakai kaedah, kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, Abdullah bin Zubair sudah masuk neraka jahanam. Abdullah bin Umar punya tasyahud khusus. Kita baca tasyahud At-tahiyatul mubarakatuh Salawatul taibatulillah Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh Abdullah bin Umar buat Assalamu wa ala ibadillahi salihin Ashadu an la ilaha illallah Dia menambah zittu fiha Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wahdahu la syarikalah. Tak ada dalam tasawuf kita. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Itu tasawuf kita yang diajarkan Nabi. Abdullah bin Umar menambah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau pakai kaedah. Kalau tidak dibuat Nabi. Ini tak pernah dibuat Nabi. Masuk neraka. Abdullah bin Umar masuk neraka. Penuh neraka itu diisi sahabat Nabi. Gara-gara kaedah. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Ashadu an la ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Ini sahih apa tak sahih? Isnaduhu sahih. Wakadha qala Daraqutni wa aqarrahu al-Hafiz al-Asqalani. Begitu diriwayatkan Imam Daraqutni, jangan baca daru, daru tak ada daru, Daraqutni diakui oleh Al-Hafiz. Kalau disebut Al-Hafiz 300 ribu hadis dalam kepalanya. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Abdullah bin Mas'ud punya tasyahud khusus. Gimana bunyi tasyahudnya? Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina mir rabbina. Kata mir rabbina tak ada dalam salat Kita assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ya enggak? Assalamu alaina mir rabbina. Assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina mir rabbina. Sahih riwayat ini. Abu Darda, wah oh, ini tasbihnya tak sanggup gitu. Seratus ribu tasbih sehari. Subhanallah, subhanallah. Kita kalau 100 ribu sehari itu tak sempat ngomong. Saya kalau ngajar di lokal, Pak, kapan Ustaz jelaskan? Sebentar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang kerja di kantor camat datang orang mau ngurus, "Pak, kami mau buat KTP. Kapan siap KTP kami, Pak?" Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. 200 ribu sehari. Yang mau mencoba 200 ribu sehari, coba besok. Bisa tak 200 ribu? Mereka kenapa bisa? Dia tak ada urusan. Abu Darda ahli ibadah. Abu Darda imam diangkat menjadi imam di Dimas Damaskus yang sedang hancur berkeping oleh Bashar al-Assad laknatullah alaihi majma'in. Mudah-mudahan Allah membebaskan Suriah dari Syiah Nusairiyah. Amin. Ya rabbal alamin. Abu Darda pernah menjadi imam di Damaskus dan dia orang yang abid ahli ibadah dan dia bertasbih Kam tusabbih fi kulli yawm? Berapa kali kau bertasbih setiap hari? Mi'atu al, mi'atu, seratus al, seribu, mi'atu al, seratus ribu. Imam Zainal Abidin. Zainal perhiasan, Abidin ahli ibadah. Zainal Abidin perhiasan ahli ibadah. Namanya siapa? Ali. Nama ayahnya Husain, nama atuknya Ali. Ali bin Husain bin Ali. Orang Arab biasa pakai nama datu Ali bin Husain bin Ali. Ali punya anak nama Husain, punya cucu nama Ali. Tapi karena ibadahnya banyak, maka dia dipanggil Zainal Abidin. Kalau ada bapak namanya Pak Zainal Abidin, itu artinya ibadahnya banyak. Tak sanggup saya Pak ganti nama. annahu bahwa dia karena yusalli salat di kulli setiap hari wa sehari semalam alfa rakaah seribu rakaat ila an mata sampai mati wa kana yusamma Zainal Abidin dia dipanggil Zainal Abidin li ibadatihi karena ibadahnya yang banyak seribu rakaat satu hari tak tanggung-tanggung kalau seribu rakaat bagi dua berarti berapa itu Masya Allah pokoknya Masya Allah ibadah Zainal Abidin Balik ke kaedah. Malam ini kita mengkaji kaedah. Jika tidak dilakukan Nabi masuk neraka. Berarti Imam Zainal Abidin masuk neraka. Karena Nabi tak pernah mengajarkan sholat seribu rakaat Imam Ali bin Abdullah bin Abbas, anak Abdullah bin Abbas, seribu kali sujud dalam sehari. Seribu kali sujud. Anil Auza'i dari Auza'i wa ghairihi dari imam yang lain, bukan Imam Auza'i saja. Imam Auza'i ahli fikih, fiqah, adil, babit, terpercaya. Annahu kana yusalli fil yaum bahwa Ali bin Abdullah bin Abbas salat sehari semalam alfa sajadah seribu kali sujud. Tak pernah diajarkan Nabi. Tak pernah dilakukan Nabi. Hai orang-orang beriman, sujudlah kamu seribu kali. Siapa yang sujud masuk surga? Tak pernah. Tapi dia melakukannya. Kalau pakai kaedah tadi, banyak sekali. Saya mau menulis buku di masa akan datang. Seratus orang masuk neraka gara-gara kaedah ini. Kalau tidak dilakukan Nabi masuk neraka. Ah, saya susun bukunya. Tapi tak pula sempat-sempat. Sudah mau siap tulis. Bisa maulid Nabi Pak. Tak jadi. <coughs> Imam Amir bin Abdul Qais. Solat dari terbit matahari sampai asar. Terbit matahari sampai asar. <coughs> Sholat terus sampai asar tak berhenti. Sholat, sholat, sholat, sholat, sholat. Padahal Nabi SAW tak pernah mengajarkan. Saya bukan mau mengajak bapak ibu supaya ikutlah ini. ndak? Malam ini kita sedang Malam ini kita sedang membahas jangan mudah membuat kesimpulan. Itu tujuan saya. Jangan mudah buat kesimpulan. Asal tak dibuat Nabi, bid'ah. Asal tak dibuat Nabi, bid'ah. Masuk neraka. Tak begitu. Ngaji baik-baik. Kalau kita tak senang perbuatan orang, dikaji satu-satu. Jangan main sweeping general. Main pukul rata saja. Dia sholat dari terbit matahari sampai asar. Karena Amir. Amir bin Abdul Qais. La terus. La bukan sehari. La yazal. Terus yusalli salat min tulu'is syamsi dari terbit matahari ilal asri sampai asar fayansarif kemudian dia berhenti wa qadim fatafaqat saqahu dia berhenti karena kakinya sudah bengkak ternyata kalau kita salat dari subuh sampai asar itu kaki bisa bengkak orang pekanbaru ini banyak juga yang kakinya bengkak bukan karena salat karena emping melinju. habis itu ketika dia bangkit apa kata dia ya ammaratum bisu Ya ammaratan bisu Wahai hawa nafsu yang selalu membawa kepada kejahatan Hai hawa nafsuku yang selalu membawa kepada kejahatan Hai hawa nafsuku yang selalu membawa kepada kejahatan Innama kulik tulil ibadah Sesungguhnya engkau diciptakan untuk beribadah Begitu ibadahnya hebat Dia mengatakan innama khuliqta lil ibadah. Kau diciptakan untuk ibadah. Kau diciptakan bukan untuk main game online. Kau diciptakan bukan untuk keluyuran. Kau diciptakan bukan untuk menembak musuh yang tak mati-mati di warnet. Kau diciptakan bukan untuk main catur. Kau diciptakan bukan untuk mancing, browsing, chatting, kencing. Kau diciptakan innama khuliqta lil ibadah. Kau diciptakan untuk beribadah. Imam Baqi bin Makhlad Imam Baqi bin Makhlad hatam Quran setiap malam, sholat siang 100 rakaat, puasa setiap hari. Tak pernah dilakukan Nabi. Karena baki yuhtimul Qur'ana. Baki Ibnu Makhlad hatam Quran kulla lailatin setiap malam. Fi thalatha asyrata rakaat. Bukan baca Qur'annya duduk baca Qur'an. Kalau duduk baca Qur'an maklum biasa siapa pun sanggup. Fi thalatha asyrata rakaat dalam solat 13 rakaat. Baca Qurannya tegak dalam salat 13 rakaat, 8 rakaat tahajud, 3 rakaat witir, hatam Quran. Wa kana yusalli bin nahar, nahar. Dia salat di waktu siang, mi'ata rakaat, mi'ata 100 rakaat, wa yasumud dahra, wa yasumud dahra dan dia puasa dahar. Dahar puasa sepanjang hari terus. Imam Ahmad bin Hambal. Ini yang tadi yang kita bahas di awal mukaddimah. 300 rakaat sehari semalam Nama anaknya Abdullah bin Ahmad. Abdullah anak Ahmad bin Ambal. Karena abi bapak saya Yusolli Solat fi kulli setiap hari walai latin sehari semalam salasa tiga mi'ah ratus rokaat, salasa mi'ah rakaat tiga ratus rokaat, Solatnya sehari semalam falamma riba. ketika dia sakit mintilkal Aswad aswat karena dicambuk siapa yang berani nyambuk imam Kebetulan waktu itu rezim sesat ahlul bid'ah bernama Mu'tazilah berkuasa. Dia difitnah, masuk penjara, dicambuk mereka imam, ulama, resikonya luar biasa. Naik PKI, tangkap, pancung, bunuh. Naik Mu'tazilah, tangkap, pancung, bunuh, cambuk. Dicambuk, al-afadhu Maka sejak dicambuk, dia menjadi lemah. Lalu karena lemah, apakah dia tak sholat malam? Fakana yusolli kulla yaumin wa Sejak dia sakit, dia sholat sehari semalam. Mi'ah wa khamsin, 150. Ketika badannya sehat, 300. Ketika sakit, 150. Orang kita sehat tak sehat, sakit tak sakit. Imam Ahmad bin Ambal mendoakan Imam Syafi'i dalam solatnya. Dalam solatnya. Bukan di luar solat. Kalau di luar solat biasa. Ya Allah, sehatkanlah Ustaz Somad ya Allah. Kenapa kau doakan Ustaz itu sehat? Nilaiku belum turun lagi ya Kalau dia mati nanti payah ulang lagi semester depan. Wih oh, itu rupanya. Imam Ahmad bin Ambal mendoakan Imam Syafi'i dalam solatnya. Ahmad bin Ambal yaqulu dia berkata, inilah adu Allah, aku berdoa kepada Allah li Syafi'i untuk Imam Syafi'i." Imam Ahmad bin Ambal kalau solat subuh enggak pakai kunut. Imam Syafi'i kalau solat subuh berkunut. Antara Syafi'i dengan Ahmad bin Ambal ikhtilaf masalah kunut. Imam Syafi'i pakai kunut, Imam Ahmad bin Hambal enggak pakai kunut. Tapi masalah doa mendoakan mereka tak pernah bermusuhan. Hanya jangan hanya gara-gara kunut kita memusuhi orang. Ya Allah, ampunkanlah aku, saudaraku, kawanku, kecuali si Anu. Aku tak suka nengok dia karena dia tak berkunut. Imam Ahmad bin Ambal mendoakan Imam Syafi'i. Berapa lama? Munzu arba'in, arba' ampe arba'in, ampe puluh, forty arba'in sana 40 years 40 tahun yaqul apa doanya Allahumma ghafirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris asy ampunkan dosaku ya Allah ampunkan kedua orang tuaku ampunkan Muhammad bin Idris asy saya tak minta bapak ibu adik-adik doakan saya 40 tahun empat kali jadilah Rabbi firli ampunkan aku wali wali daya kedua orang tuaku wali Abdus Somad. Eh salah tu, wali Abdus Somad. Jadilah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Salafus soleh minum air Quran. Eh apa ada air Quran? Wara'a jama'atun minas salaf. Ada sekelompok salaf. Apa salaf itu Pak Ustaz? Abad pertama khairul qurun qarni, thumma allazina yulunahum seabad sesudah itu, thumma allazina yulunahum seabad sesudah itu. Tiga abad pertama disebut dengan salaf. Jadi kalau ada orang ngaku, gue ini salaf nih. Salaf gatal-gatal. Salaf itu tiga abad pertama, Mas. Ini ngomong salaf. Ustaz, ada kawan saya orang salaf. Di mana dia sekarang? Tinggal di Sukajadi. Mana ada orang salaf tinggal di Sukajadi? Salaf itu tiga abad pertama. Abad satu, abad dua, abad tiga. Abad siji, abad loro, abad telu. Abad sada, abad dua, abad tolu. Satu, dua, tiga, one, two, three. Itu namanya salaf. Adapun abad empat, lima, enam sampai sekarang. Namanya kholaf. Kita ini kholaf. Yang pertama dulu salaf. Nah, antuk kitab lahul ayat. Ditulislah ayat-ayat Quran lalu kemudian summa yashrabuha airnya diminum Qala Mujahid, Mujahid berkata, la baksa ora opo-opo. La ora baksa opo-opo. No wat-wat. La baksa enggak apa-apa. Boleh an yuktabal Quran, ditulis Al-Quran wa yughsilahu airnya dimandikan wa yusqiyahul marid diminumkan kepada orang yang sakit sakitnya apa sambet sambet itu apa Pak Ustaz tersapu apa diganggu jin tanya anak-anak gadis di Pekanbaru ini diganggu jin gara-gara apa celana jin itu dipakainya nah ini tentang masalah. Mana pernah Nabi ngajarkan? Hai orang-orang beriman, kalau ada orang susah melahirkan, kalau ada orang tersapu, maka tulislah ayat Quran, minumkan ke dia. Mana ada? Kalau dipakai istilah, kalau tidak dibuat Nabi masuk neraka. Masuk neraka semua ini salah ini. Orang salah masuk neraka. Ibnu Taimiyah. Apa yang dilakukan Ibnu Taimiyah? Man wazaba siapa yang terus menerus ala arba'in marrah kulla yaum membaca 40 kali setiap hari baina sunnatil fajri wa salatil fajri antara salat qabliyah subuh dan salat subuh baca ini 40 kali ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghith ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghith ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghith baca 40 kali habis salat qabliyah subuh menjelang iqamat. Ya ayyu ya Qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghis. Ya ayyu ya Qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghis. Ya ayyu ya Qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghis. Apa balasannya? Hasalat lahu hayatul qalbi Maka hatinya akan hidup tidak mati-mati Walam yamut qalbuhu Hatinya tak akan mati Ketika hati orang mati gara-gara milih Ahok Ketika hati orang mati gara-gara makan sogo, ketika hati orang mati gara-gara makan haram, riba, hati dia tak mati. Kenapa? Karena dia selalu dapat bimbingan, ya ayu ya qayyum la ilaha illa anta Yang jadi masalah, apa pernah Nabi ngajarkan ini? Hai hey, orang-orang beriman, antara salat qabliyah subuh menjelang azan subuh, kau bacalah doa, la ayu ya qayyum la ilaha illa anta baca empat puluh Baca 40 kali. Tidak pernah Pakai kaedah tadi. Kalau tidak dibuat nabi masuk neraka. Masuk neraka jahanam Ibnu Taimiyah. Nauzubillah. Imam besar, imam kafir meninggal di penjara karena rezim yang tidak sepaham dengan dia. Di penjara mati dalam penjara sampai tak sempat menikah. Syekh Abdul Fattah Abu Ghurdah menulis kitab Al-Uzzab Al-Uzza alladzina atharul ilma 'ala zawad ulama-ulama yang tak sempat menikah gara-gara menuntut ilmu dan memperjuangkan Islam, termasuk beliau. Ibn Taimiyah masuk, termasuk juga Imam An-Nawawi dari mazhab Syafi'i, masuk mazhabnya Abad Imam Ibn Taimiyah, ini ceritanya panjang, harap gundul semua. Bagi yang tak bisa baca jangan tengok lama-lama bukunang-kunang nanti. Yang menjadi perhatian ini saja. Ini murid dia. Murid Ibnu Taimiyah namanya Omar Ibnu Ali Ibnu Musa Al-Bazzar. Nama kitabnya Al-A'lam Al-Aliyah fi Manaqib Ibnu Taimiyah. Cetakan Beirut Maktab Islami, cetak 1400 Hijriah, halaman 30 juz sampai 38. Jadi dia datang menjumpai Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sedang berada di masjid salat subuh. Maka kulihat faraituhu aku tengok aku lihat Aku ndelok I see Al-Fatihah. Imam Ibn Taymiyah membaca Al-Fatihah. Wa yukarriruha. Wa yukarriruha. Ngulang terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina suratul mustaqim. Shiratal ladina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim Walabbalin. Amin. Habis ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Habis ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukarriruha. Sampai kapan? Wa yaqta'u dhalikal waqta kullahu. Kapan? Minal fajri ilar tifa'is syamsi. Terbit fajar, terbit fajar salat subuh jam 4.47. Azan subuh, habis salat subuh Ibnu Taimiyah berdoa sampai matahari terbit. Matahari terbit sekarang pukul 6 lewat 8. Jadi kalau begitu Imam Ibnu Taimiyah baca Fatihah berapa? Satu jam setengah. Satu jam setengah baca Al-Fatihah Dipasang sih. Suma takrir tilawatiha. Kemudian dia ulang-ulang-ulang terus. Tak pernah diajarkan Nabi. Tunjukkan saya hadisnya mana. Ada Pak Ustaz, ini hadisnya. Hadis asal Ada dalam kitab Sunan Tirmidzi. Apa bunyi hadisnya? Man sallal ghadata fi jama'atin. Siapa yang solat subuh berjamaah. Summa qa'ada yazkurullah. Setelah solat dia tidak keluar masjid. Tapi dia duduk di masjid. Berzikir dengan Allah. Summa hatta tatlu syam Sampai terbit matahari. Memang betul. Hadis itu umum bercerita tentang orang sholat subuh berjamaah, habis itu duduk di masjid berzikir. Adakah hadis menyebut zikirnya Al-Fatihah dari awal sampai akhir? Tak ada. Kalau pakai kaedah tadi, kalau tidak dibuat Nabi masuk neraka. Imam Ibn Taimiyah sudah masuk neraka berapa kali gara-gara kaedah itu. Hati-hati memakai kaedah. Syekh Ibn Bas membuat tangkal sihir. Ini bisa diamalkan. Yagi yang kena sihir, anak gadis, cantik, dipelet sama orang. Dek, aku ingin minangmu dengan bismillah. Pres! Sakit hatinya, diambilnya ludah kalian, dicurinya rambut kalian, diambilnya bekas potong kuku kalian, lalu disantetnya dibaca-bacanya. Ah, ini caranya. Wa min asbabis salamati aidan, di antara menyebabkan keselamatan minta selamat dari Allah yang menurunkan keselamatan Allah, tapi ada asbabnya. Apa sebabnya? Baca kul huwallah. Habis itu kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, wal mu'awwidzataini, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, ba'da kulli shalah, setiap salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, fahiya min asbabis salamah wa ba'dal fajri, habis fajar, habis subuh wal maghrib, habis maghrib salasa marratin, tiga kali kul huwallahu ahad wal mu'awwidzataini. Syekh bin Bas Majmu' Fatawa ini kombinasi antara hadis dengan Syekh bin Bas punya jurus, punya rumus. Kalau diminta mana hadisnya secara teks, tak ada dikombinasikan, mengkombinasikan antara hadis dengan pendapat itu tidak bid'ah. Syekh bin Bas, ini tangkal sihir yang lebih lengkap lagi. Menurut pendapat Syekh Ibnu Bas, bagaimana caranya? Wa alaika tastamil qiraah, baca Fatihah. Dah, Fatihahnya Pak Ustaz, Fatihah sampai habisnya. Fatihah, Fatihah, Fatihah, Fatihah. Nah berbunyi. Nanti kita lanjutkan. Ini panjang ceritanya. Terima kasih. Mohon maaf banyak silap salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.